Mungkin pertanyaan kami dari saya akan dari kami. Oke, bro. Jadi kami menanyakan Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa tugas gelombang bermacam-macam, utamanya sekarang ini kami yang di bergerak di ujung kemana dalam pemberantasan eh, terorisme yang masih ada di negara kita ini Pak. Ini seperti yang sekarang lagi tergabung dalam Satgas Timur Barat Boso. Karena mungkin ini pengalaman ini Pak ya, iya. pernah kami alami dulu sama Pak Tayono itu kami pernah dulu di Boso Pak. Jadi di Ibarat di dalam hati kami loh Pak, ya. itu merasa itu harus sama dengan kita dengan kita harus menangkap mereka dengan pernah kami ya sekarang apa kan Pak Basri ya Pak Basri ya, ya. pernah dulu waktu 2007 pernah 2007 pernah menangkap jadi kita tanya mereka juga saya berjuang menegakkan Islam di jalan Allah. Jadi kita di gimana gitu Pak? Jadi nggak bisa ini lah, nggak bisa apa gitu. Banyak kebutuhan gitu di dalam kita gitu. Jadi mungkin Pak Ustaz bisa apa memberikan support lah kepada kita Pak. Terutama dari kita itu sering dibilang kita itu top lah, kafir lah, bahkan kita bahkan dulu ada yang masuk masjid itu aja dari itu kita mau sholat asar pas patroli waktu sholat asar dengan azan itu, mampir gitu masjid itu mau masuk sudah diusir karena ini kalian itu fokus kalian itu kafir gitu jadi mohon mohon ya support lah bagaimana solusi dengan orang yang kita ada mungkin terima kasih langsung kalau Suwono Pak Suwono. Jadi pertanyaan dari Pak Supomo itu termasuk juga pertanyaan yang disampaikan melalui kertas atau tulisan ini. Jadi pertanyaannya apakah termasuk jihad dilihat? petugas mengumpas golongan Islam radikal seperti Santoso CS yang dikhususi atau termasuk jihad dilihat. Termasuk juga. jadi kalau mereka Pak Supomo Pak Karyawan dan yang lain ketika ditugaskan oleh atasan dan oleh pemerintah untuk tidak mengangkat, mengumpas gerakan-gerakan Islam yang radikal seperti itu masuk dalam kategori jihad bisa dilihat. Jihad bisa dilihat. Kalau yang sekarang ini Pak Sukono, dengan maaf, itu mereka yang pernah dihadapi oleh Pak Sukono di Poso, Brazil dan yang lain, itu masih belum seberapa. Kalau para pendiri dan perintis gerakan itu sejak zaman dulu itu lebih lebih menggoda lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan. Jadi bukan kita. Nabi Muhammad saja menyatakan apa namanya? aku hingga inda ini, wa aku hingga siang Ini Ini Nabi Muhammad bayangkan kan kan diri aja ya, boleh. Ya keren dikit gitu. <laughs> Jadi Nabi Muhammad posisinya coba sekarang Nabi Muhammad sudah berbicara di depan sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Nabi itu kan generasi terbaik juga. Gak ada yang bisa mengalahkan generasi emas. Semua waktu semua sekarang untuk ibadah. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau teroris itu, kalian sendiri wahai sahabat-sahabatku, merasa tidak bisa menyamai sholat mereka, tidak bisa menyamai puasa mereka. Artinya, kalau dilihat secara zahir, secara bentuk lahiriah, ibadah mereka memang top markotop. Sampai sampai sahabat aja merasa nggak ada apa-apanya. Sahabat mati loh. Itu nggak merasa nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu yang di Sholat malam, puasa, baca Al-Quran itu luar biasa. Tapi jangan sampai lagi Dan Muhammad mengatakan dia berguna diri, karena yang berusaha menggunakan ramian. Ya. Orang-orang seperti itu walaupun terlihat beribadahnya sangat keinginannya untuk memperjuangkan Islam tadi tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan hantu bukan muslim. Nabi Muhammad mengatakan mereka keluar dari agama ini. Artinya mereka tidak sesuai dengan aturan dari syariat Islam. Kalau teroris zaman dulu itu nggak bakalan lari seperti sekarang tanpa sosialis. Dihadapi beneran. Karena yakin kalau kelompok santoso sosialis kan lari, dalam hutan, Iya kan? Nanti kemudian kalau ketangkap, pura-puranya kan? lari lagi. Zaman dulu nggak ada teori seperti itu. Nenek moyang mereka itu. Perang betul-betul perang. Karena mereka yakin. Walaupun kan jelas kita, kita yakin keyakinan mereka susah ya. Tidak benar, tidak sebenarnya susah. Tapi mereka percaya ini. Ada satu di antara mereka tertangkap. Dihukum oleh penguasa waktu itu. Cara menghukumnya apa sebenarnya? itu tangannya dipotong di depan orang banyak tanpa bius mas karena orang itu memang sangat berbahaya membahayakan kalau bahasa kita sekarang kami mas orang ini pengacau dan musuh otak dan pemimpin berilmu hafal Quran dan macam-macam hafal Quran itu di depan orang banyak dipotong tangannya satu huruf pun nggak keluar nggak aduh nggak Senyum dia. Dipotong tangannya senyum. Kayak ya, nggak terasa apa-apa, padahal nggak dibius. Setelah itu, kok apa tuh tangan dan kakinya dipotong, dia aja tetap senyum, tetap berpikir. Yang sebelah kiri dipotong. Sebelah kanan dipotong juga. Kira-kira kalau kita menghadapi gimana kalau iya. Terpengaruh nggak kita? Iya. Pengaruh kan ya? Tapi Nabi kan tidak waktu lagi berikan wasiat. Mereka itu meninggalkan agama ini, gak usah percaya sama mereka. Sampai kemudian yang terakhir kata dia, silahkan siksa saya, silahkan hukum saya, asalkan jangan engkau potong lidahku. Karena kalau engkau potong lidahku, aku tidak bisa berpikir kepada Allah. Kalau kita yang jadi saksi waktu itu pasti terpengaruhi Tuhan Islam ini. Tapi kan Nabi sudah memberikan kabar jangan percaya, jangan percaya. Karena Islam tidak seperti dalam Islam tidak demikian Ada seorang apa namanya kawan saya itu dulu apa namanya anggota lapas di Denpasar lagi Anggota lapas di Denpasar Bali. Ketika kasus bom Bali satu, kemudian Imam Samudra al Razi serta Mukhlas itu tertangkap, beliau namanya Pak Bayadi sekarang jadi kepala apa bagian di lapas hubungan itu. Ya, dari kenal kami itu cerita. Dia saja sempat terpengaruh dengan Im Amrozi, Mukhlas, Imam Samudra yang jelas-jelas pelaku teror itu. Itu terpengaruh. Kenapa? Setiap hari kan ketemu sholat, baca Quran, apa namanya solehnya luar biasa. Sampai kata beliau kawan saya ini, ada seorang anggota lapas terpengaruh sampai mengundurkan diri dari anggota lapas itu gerakan Kenapa? Terpengaruh dengan bentuk lahirnya itu yang pintar membaca Quran, yang sholatnya semangat, puasa yang juga demikian. Tapi ternyata kan ukuran memperjuangkan Islam itu bukan hanya dilihat dari sholat, puasa, dan lisan. Saya juga memperjuangkan Islam. Tapi pertanyaannya, perjuangan yang Anda jalan sekarang, apakah betul-betul perjuangan Islam atau tidak? Sehingga misalkan Pak Sukono, Pak Tarno, dan seluruh anggota yang lain, ketika misalkan ditugaskan untuk menghadapi, menumpas atau membasmi gerakan-gerakan seperti ini, anda-anda ketika terjadi kontak senjata, kemudian jangan ragu untuk menembak. Mereka memang muslim, tapi kita membunuh mereka bukan karena kita mengkafirkan mereka. Saya ulangi kembali ya. Misalkan Pak Sukono ya, ini ada depan yang sudah dengan teroris. Jelas dia bawa senjata sudah nembaki kita. Pasukono keimbang aja kan Pasukono lebih pengalaman. Hanya <laughs> ada menembak ibunya. Masuk ya? Ya ketika Pasukono menembak begini, bukan sebabnya Pasukono mengkafirkan mereka, tapi karena mereka adalah statusnya mengacau mereka statusnya musim kita tidak mengkafirkan mereka, tidak berani tidak mengkafirkan. Kalau kita mengkafirkan mereka, apa bedanya mereka juga mengkafirkan kita? Kan mereka mengkafirkan kita, apalagi polisi togut togut tuh ya. Kalau kita nembak mereka karena keyakinan mereka kafir, ya sama tuh. Kita menumpas kita menghabisi mereka, bapak-bapak semua ini dari kepolisian dan TNI misalkan itu karena posisi mereka sebagai pengacau pengacau keamanan rusak nama bukan karena mereka itu kafir jadi jadi kita semua ya. Jadi semua yang bisa saya sampaikan. Karena yang rugi juga kita kita kayak saya gini kadang-kadang dikira teroris teman-teman. Ini teman-teman saya juga kadang-kadang dikira teroris. Wah sama tuh dengan Santoso. Ya mungkin bentuk luarnya sama, tapi kan belum tentu keyakinannya sama kan gitu ya. Ya samalah dengan bapak-bapak anggota BRIMOB Kadang-kadang ada oknum pakai seragam kan, yang lain kamu bisa makan jadi santong saya ini waktu malah iya. jadi kan kena kena kita ini jadi rugi yang itu tidak juga wabah orang soal saya mengeluarkan dan mudahan rekan-rekan di anggota kelompok ini dari pimpinan anda yang apa namanya yang anggota di lapangan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesabaran kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan yang sebaik-baiknya.

memang memang yang dirego ngantuk aja gitu aja di itu lebih punya daripada di Kalau di yang di aman aman normal. Oh iya. Masih masih bisa kalau di foto ini kita libur kok malam-malam kalau kita demo wah langsung jangan kan kalau aja tadi di boykot mesti itu pentingnya sinergitas artinya kerjasama yang baik antara para keamanan dengan umat Islam dalam hal ini ya katakan para ulamanya lah ulamanya diberi kesempatan untuk memberikan keterangan misalkan saya begini kalau misalkan bapak-bapak bisa mengusahakan jadi kita tampilkan sambil untuk menjelaskan dulu susah dan dari panitia bulan bukan Kan kita bisa memberikan penjelasan kepada kaum muslimin yang hmm. benar itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang disebut dengan kerjasama yang baik. Tapi kadang-kadang begitu, kadang-kadang kita sendiri itu yang mau dijahit gitu, membuat kajian untuk dalam kelompok teroris. Belum kita sampaikan, sudah dijahit. Jadi saya minta tolonglah bapak bapak di sini. Insya Allah ya, yang kita sampaikan adalah Islam yang rahmatan lil alamin walaupun mungkin secara bentuknya jenggot ya. di atas mata kaki dan segala macam kita beda lah sama mereka yang sama sampai Saya dulu waktu pernah pondok sampai di Solo itu jalan dengan pondok Al Mukmin Ruki Bakar itu. Itu kalau tali lurus paling 300 sampai ratus meter. Kita kalau di atas lantai tiga bisa melihat santri-santrinya yang di sana lantai dua sama gitu. Suatu saat kita mengadakan kegiatan tampil akbar yang sedikit menyinggung Abu Bakar Bali itu pondok kita dikepung kok sama mereka padahal tampilannya mungkin sama sama-sama pakai ya, jenggot sama-sama yang sebagainya tapi mereka bencinya bukan main sama kita dikepung pondok kita itu tapi alhamdulillah itu justru menjadi sebab hikmahnya itu ada ada beberapa dari mereka itu akhirnya kau taubatnya kenapa jadi korlapnya itu naik motor mereka uh, uh, uh, uh. mereka menuntut Pembicaraan kita waktu itu Sataskari. Sataskari itu dituntut untuk diproses secara hukum. Jadi yang anggotanya yang tiba-tiba di belakang itu, kok minta diproses secara hukum tol? <laughs> kan mereka menuntut agar pembicara karena telah mencemarkan nama baik atau Bakar harus diproses secara hukum di Polres. Polres datang. Jadi yang teriak-teriak yang proses secara hukum, proses secara hukum tangkap bawa ke polisi ini yang belakangnya belum belum belum begini oh, itu kata kelima dari mereka oh, kobat nemuin termasuknya gitu gitu ya, dan saya kobat ternyata mereka nggak benar gitu kita di sini untuk apa mengatakan pemerintah produk atau keamanan kita hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia itu hukum kafir tapi kalau di depan mata kita waktu kemarin korbannya malah menuntut sang ustaz itu diproses secara hukum undang-undangan bisa dikit, baca-baca Akhirnya kok baca alhamdulillah sekarang mereka sudah sudah baik. Allah alam dan mungkin cukup ya jadi serah dulu lah. Nanti malam lagi aja. Ya nambah karena nanti malam kan nggak ada latihan bela diri. Dan banding-bandingan kita nanti tanya jawab aja miskin sampingnya Pak Karyono. Terima kasih. Saya buat. Namanya adalah lari luas Kalau nama lengkapnya, bukannya ada larinya. Kalau kita tidak ada larinya kata, kalau saya kerja, ibu saya buat. Ibu saya itu istri ketiganya bapak. Ibu muda ibu saya selisih umurnya 21 tahun. Jadi ibu saya lebih muda 21 tahun dari bapak. Jadi saya itu ada sedikit bahkan beda. ibu saya sendiri, ibu saya sendiri, kakek saya maksudnya, kakek saya juga ibunya lebih dari dua. Jadi ada bahkan Istri saya, istri saya bapaknya juga istrinya dua. Jadi, ibu saya dulu itu kuliah dari Buton ke Yogyakarta bertemu dengan bapak saya yang menjadi dosennya. Hmm, tapi karena bapak saya juga memasukkan dalam yang luar biasa, ibu pertama saya juga luar biasa. Ibu pertama itu sangat mendukung bapak saya untuk tapi sarannya itu akan bawa dulu Jadi istri gua termasuk ibu saya itu jadi kita bapak ngomong mau jalan bawa Jadi pertanyaannya cuma dua. Ibu pertama saya bilang, kamu bisa pulang ya? Kita baca kalau bisa kamu boleh jadi istri suami saya. Harus dulu. <laughs> kadang-kadang anggota dari Jogja. Jogja kan punya Oh, kan Kami di sedih. Khusus Yang dari ada? Tahu deh, tahu deh. Ada nggak? Jadi kalau firman itu Pak Mariano, eh, firman itu ada tujuh di Indonesia ini. Karena kali tujuh kesaudara jelasnya paling jelas. Firman itu gabungan dari nama bapak dan nama ibu. Nama bapak saya Rifani, diambil di dalam depan klik di balik fir. Ibu saya namanya Jalila Lasoya, diambil di dalam pertama jelas di balik las Nah, oh. kalau saya dosen jadi agak lebih <laughs> Mungkin cukup anggaran ya. Banyak anggota boleh. Jadi untuk nanti malam untuk